Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. Dan apabila bumi diratakan, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong. Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. فأما من أوتي كتابه بيمينه Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, فسوف يحاسب حسابا يسيرا maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, فسوف يدعو ثبورا maka dia akan berteriak, "Celakalah aku!" Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. أن لن يحور Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. بلى إن ربه كان به بصيرا Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. فلا أقسم بالشفق Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Demi malam dan apa yang diselubunginya. Demi bulan apabila jadi purnama. Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. alim Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.